Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asif Pakung Raja rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan kajian kitab Sama'il Nabi karya Abu Aisyah Muhammad bin Aisyah ibn Surah At-Tirmidzi rahimallahu taala kita sampai pada bab yang ke-17 yaitu bab maja'a fi imamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab berisi tentang riwayat-riwayat seputar sorban yang dipakai atau dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penjelasannya sebelum masuk pada hadis yang pertama, Eh, sorban atau imamah adalah ismun nama atau istilah yutlak yang digunakan ala mayulbas ala raksi untuk semua yang dipakai pada kepala. Maka pada dasarnya secara bahasa semua yang dipakai di kepala itu bisa disebut imamah. Maka mirfar yang merupakan bab sebelumnya secara bahasa adalah bisa juga disebut imamah. Sehingga uh, setelah bab uh, mirfar kemudian ada bab imamah maka ini uh, sesuatu yang umum setelah sebelumnya sesuatu yang khusus. Wa wakil dan dikatakan bahasanya sorban itu diberi disebut imamah li'annaha ta'um ra'sa karena dia eh, meliputi umum meliputi seluruh kepala wa dan menutupinya kamilan secara sempurna. Sedangkan sorban sebagai sorban <clears throat> dengan pengertian sorban sebagaimana yang kita kenal satu jenis eh, pakaian tertentu untuk menutupi kepala, maka ini adalah libasun satu bentuk pakaian. Iktadat alihi al-Arab qadiman. Dulu menjadi budayanya orang Arab. Dulu menjadi budayanya orang Arab. Di sini katakan dulu, adapun sekarang eh, maka sorban Eh, sebagaimana di masa Nabi ini tidak dipakai oleh orang Arab. Orang Yaman masih pakai sorban namun modelnya berbeda. Eh, sorban dipakai oleh orang Sudan. Eh, Sudan masih pakai sorban. Adapun orang Arab Saudi maka tidak pakai. Ya tinggal Yaman itu pun dengan model yang berbeda. Oleh karena itu maka uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya memakainya sebagai bagian dari pakaian budaya mereka. Wal aslu fil libas dan hukum asal pakaian adalah halal dan boleh bagi seorang hamba untuk memakai pakaian apa saja yang dia kehendaki malam yunha anhu syar'an selama tidak terlarang secara syariat. Dan kaidah ini bahasa hukum asal pakaian ini adalah halal selama tidak dilarang oleh syariat. Ini ya yastawi sama saja berlaku fima yulbasu ala raksi baik sesuatu yang dipakai untuk kepala atau sesuatu yang menjadi pakaian untuk badan ataupun sesuatu yang dipakaikan di telapak kaki. Semuanya termasuk dalam bahasa Arab termasuk libas. Maka libas itu tidak identik dengan baju. Non libas itu semua yang dipakai. Dari atas kepala, dari kepala sampai ujung kaki. Maka kaos kaki, maka khuf, sepatu itu termasuk libas. Ini Ya, termasuk dalam pembahasan libas. Semua yang yulbas, semua yang dipakai. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai imamah dan di bawahnya ada kolan suah semacam kopi atau semacam peci. Terkadang pula Nabi memakai sorban tanpa memakai peci terlebih dahulu. Dan terkadang juga Nabi pakai peci tanpa sorban tentang sorban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ahyanan terkadang menjulurkan ekor ekor sorbannya bila pakai sorban yang berekor dan ekornya dijulurkan di belakang wa ahyanan dan terkadang Nabi memakai sorban namun sorbannya tidak berekor Eh, demikalah eh, praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah pakaian penutup kepala, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, dijelaskan dan disimpulkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala di Zadul Ma'ad. Wahadi tarjamah dan judul bab ini dibuat untuk menjelaskan riwayat-riwayat tentang sorban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu gambarannya, warnanya, dan hukum-hukum yang berkenaan dengan sorban. Hadis yang pertama di bab ini yang merupakan hadis yang ke-114 dari awal kitab. Ya, At-Tirmidzi mengatakan hadasan Muhammad ibn Bashar, kalau hadasan Abdurrahman ibn Mahdi, An Hamad ibn Salamah tahwil wa hadatsana Mahmud eh, eh, qala Tirmizi wa hadatsana Mahmud ibn Ghailan qala hadatsana Waqi' an Hamad ibn Salamah an Abi Zubair dari Jabir Jabir mengatakan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Mekah Yamal Fathi pada saat penaklukan kota Mekah wa alaihi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai imamatun saudau sorban berwarna hitam. Hadis ini juga diatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Sabaka telah lewat di judul bab yang sebelumnya bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk kota Mekah di kepala beliau terdapat mirfar dan dalam hadis ini disampaikan dalam hadis Jabir disampaikan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki ke kota Mekah dan di kepalanya terdapat imamatun sauda terdapat e, sorban berwarna hitam dan tidak ada pertentangan di antara dua versi riwayat ini karena dimungkinkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai mirfar untuk melindungi kepala dan di atas mirfar terdapat sorban. Kompromi yang lain dimungkinkan kalau Nabi e, mirfar itu di atas dipakai di kepala oleh e, kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awalan pertama kalinya, kemudian setelah istatabatil umur semua terkendali istatabatil umur artinya semua keamanan terkendali maka awalnya saat masuk kota Mekah yang statusnya adalah uh, peperangan, maka Nabi pakai mirfar. Setelah segala sesuatunya terkendali oleh di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi melepas mirfarnya kemudian memakai imamah. Dan para ulama menyebutkan bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menjadikan sorban hitam sebagai pakaian rutin di mana Nabi eh, Nabi tidaklah dikenal kecuali dengan memakai sorban hitam itu tidak demikian Nabi ini lain halnya dengan para eh, ulama-ulama uh, Syiah yang menjadikan sorban hitam sebagai libason ratib sebagai pakaian rutin kalau ketika ada rombongan dari Iran atau semacam itu, mana ustadznya mana bukan, maka diketahui oh yang pakai sorban hitam itu ustadznya itu syekhnya. Maka tidak demikian uh, sorban hitam yang Nabi pakai. Sehingga hadis ini tidak pas kalau dijadikan dalil eh, dalil untuk mendalili ya, kebiasaan para uh, ya, syekh-syekhnya, para imamnya imam syiah. Ya, Bertali dengan hadis ini untuk me, meng, me, mengatakan bahasanya satu hal yang dianjurkan, satu hal yang utama, ya, seorang itu memakai ya, sorban hitam sebagai libasan ratib. Ya, maka ini tidak pas. Maka paragraf ini adalah paragraf ini dimaksudkan untuk ya, bantahan terhadap orang-orang Syiah yang menjadikan uh, pakaian uh, sorban hitam sebagai libasan rotib untuk para masyayikh, untuk orang-orang yang berilmu. Maka di sini disampaikan Nabi tidak menjadikan sorban hitam sebagai libasan rotib sebagai pakaian yang rutin. Pakaian yang selalu dipakai sehingga Nabi tidaklah dikenal kecuali dengan sorban hitamnya itu tidak keadaan demikian tidak ada tidak ada bal labisaha wa labisa ghairaha namun tuntunan Nabi berkenaan dengan namun praktek Nabi amal Nabi berkenaan dengan sorban hitam adalah terkadang Nabi pakai sorban hitam dan terkadang pakai yang warnanya lain. Oleh karena itu maka Ibnul Qayyim rahimallahu taala di kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidaklah memakainya yaitu memakai e, warna hitam atau pakaian hitam libasan ratiban sebagai pakaian rutin dan selalu. Walakana syi'arahu fil ayat. Pakaian hitam bukalah Siar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat hari raya, wal Jumat, saat sholat Jumat, wal majami dan saat perkumpulan banyak orang, al izam yang di situ kumpul banyak orang, al bata sama sekali. Namun ittafaqa inama ittafaqa lahu ittafaqa di sini artinya kebetulan. Ya, ittafaqa di sini art terjemahnya kebetulan ya. Jadi itafaqa itu terkadang artinya sepakat, ya, konsensus, dan terkadang artinya kebetulan. Ya, tergantung konteksnya. Ya, kalau ini itafaqa di sini diartikan dengan kesepakatan, enggak bakalan nyambung kalimatnya. Karena itafaqa di sini artinya kebetulan. Wa inamattafaqa namun kebetulan lahu nabi lubsul imamah sauda kebetulan memakai pakai sorban berwarna hitam saat hari penaklukan kota Mekah. Dan yang pakai sorban hitam ketika itu Nabi saja tuna sair sahabat tanpa sahabat yang lain. Walam yakun sairul libasi yauma idin as-sawad. Ya, namun tidaklah pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari itu pada hari penaklukan kota Mekah tidaklah pakaian Nabi seluruhnya hitam. Bahkan buktinya wakana liwa'uhu abiyad. Bendera Nabi ketika itu, ketika hari penaklukan kota Mekah, eh, benderanya adalah bendera berwarna putih. Ya, kemudian eh, hadis selanjutnya dari Ja'far bin Amr ibn Huraith an Abi dari ayahnya yaitu Amr ibn Huraith ya, beliau mengatakan Ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah di atas mimbar wa alaihi dan beliau memakai imamatun sauda beliau memakai sorban berwarna hitam catatan kaki hadis juga dilihatkan oleh Muslim demikian juga uh, hadis selanjutnya hadis yang ke 116 dari Ja'far bin Amr ibn Huraith an Abi dari ayahnya Sesungguhnya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam khotoban nasa menyampaikan ceramah di hadapan manusia wa alaihi imamatun sauda dan beliau memakai sorban berwarna hitam. Ya, maka uh, eh, adalah hadis dalam hadis ini disebutkan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai e, sorban berwarna hitam dan ini dibawakan oleh musannif e, penulis yaitu At-Tirmidzi rahimallahu taala min tariqain dari dua jalur meskipun semuanya bertemu pada titik yang sama e, yaitu dari Musawir ibn uh, Musawir al-Waraq <coughs> enam kali yang pertama uh, dari Ibnu Abi Umar <clears throat> sedangkan sanat yang kedua Tirmidhi dari Muhammad ibn Ghailan dan semuanya ketemu di uh, ketemu di Musawir al-Waraq dan dalam bahasa hadis meskipun uh, semacam ini disebut dua sanat semacam ini disebut dua sanat Ini, sini dikatakan min dari dua jalur sanat maka ini dua sanad. Dan ini disebut juga dalam bahasa hadis disebut dengan dua hadis. Ya, disebut dengan dua hadis. Oleh karena itu misalnya Imam Ahmad disebutkan beliau hafal satu juta hadis, padahal jumlah hadis Nabi tidak sampai satu juta. E, maka yang dimaksudkan adalah sanat. Ya, karena misalnya hadis ini Nabi khotobah wa ali Imam Matun sauda itu nanti semacam dua sanat yang di yang yang baru saja kita baca ini kita sebut dengan dua hadis. Ya, maka dalam ilmu hadis ini disebut ini dua hadis e, matanya sama, matanya sama persis. Namun didapatkan dari dua e, jalur. Maka ini dua hadis, maka di sini dijadikan dua hadis. Nomor 115, 116 dua hadis. Nah, seandainya ada sanat yang lain Bunyinya sama, Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata nasa wa ali mamatun sauda, kemudian ada jalurnya sampai 10 misalnya. Maka dikatakan beliau hafal, dan maka dikatakan ini 10 hadis. Ini 10 hadis. Redaksinya satu, namun sanatnya 10 disebut 10 hadis. Dan itu yang dimaksud Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Itu bukan berarti matannya ada 1 juta matan, namun boleh jadi matanya karena matan hadis tidak sampai segitu. Namun jalurnya dan perjalur disebut satu hadis. yang tentang kapan Nabi menyampaikan uh, khutbah uh, dalam keadaan memakai sorban berwarna hitam, ini ada yang menjelaskan kalau ini saat Fatul Mekah juga. Di Mohib Muhammadiyah disampaikan kalau ini adalah saat Fatul Mekah. Ay wa'adhahum inda babil Ka'bah. Ini Nabi sampaikan saat Fatul Mekah di dekat uh, pintu Ka'bah. Dan pintu Ka'bah itu <coughs> eh, maka ini ada yang menjelaskan bahasanya Eh, Nabi menyampaikan hal ini saat Fatul Mekah di dekat pintu Ka'bah. Sehingga jika berdasarkan penjelasan ini maka hadis ini masih serangkai dengan hadis sebelumnya membahas tentang masalah Fatul Mekah. Kemudian dari Ubaidillah ibn Umar dari Nafi dari ibn Umar ibn Umar mengatakan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tamma adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika memakai sorban sadala maka beliau julurkan ekor sorbannya di antara dua pundaknya. Kata Nafi dan adalah Ibnu Umar melakukan hal seperti itu. Ubaidillah mengatakan dan aku melihat Al-Qasim bin Muhammad demikian juga Salim yaitu Salim bin Abdullah bin Umar anaknya Abdullah bin Umar keduanya melakukan hal seperti itu yaitu menjulurkan ekor sorbannya di di antara dua pundaknya. Catatan kaki hadis ini juga diatkan oleh A'tirmi tirmidzi di jamiknya. Di sanatnya terdapat Yahya bin Muhammad Al-Madani wa Sadukun Yukhti. Akan tapi hadis ini punya banyak jalur dan syawahid. Ya takawabiha yang dia kuat karenanya. Artinya Hasan li ghairihi. Uh, eh, idak tamma artinya idalah bisal imama jika memakai sorban. Sadala artinya akha menjulurkan ya, menjulurkan imamah atau sorbannya wa arsalahu dan melepasnya tanzila adzu'ubah supaya adzu'ubah ekor sorban itu turun di antara dua pundak. Dan adalah Ibnu Umar melakukan hal tersebut. Artinya yaf'alu fi imamatihi memperlakukan sorbannya seperti itu. Yaitu beliau letakkan ekor sorban di antara dua pundaknya. Dan aku melihat Al-Qasim bin Muhammad, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Al-Qasim ini anaknya cucunya Abu Bakar. Dan Salim, Salim, Salim bin Abdullah bin Umar. Anaknya Abdullah bin Umar, cucunya Umar. Keduanya melakukan hal semacam itu. Artinya keduanya menjadikan uh, sorbannya itu berekor, kemudian ekornya diurai, dijulurkan di antara dua pundak. Kemudian hadis yang ke-118 dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khataban nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah di hadapan banyak orang wa alaihi isabatun dasma' dan beliau memakai sorban berwarna hitam. Ya, isobah e, eh, maknanya adalah mayulafu sesuatu yang dililitkan di kepala, sob dan diikat. Dan ini semakna dengan imama. Dasma kata Ibnu Athir di Nihaya bila Hadis artinya sauda berwarna hitam. Maka hadis ini ala hadal makna dengan penjelasan di atas mencocoki dua hadis sebelumnya itu hadis Jabir dan Amr ibn Huraith yaitu dalam masalah Nabi memakai sorban berwarna hitam. Ya. E, tanbihon catatan yaitu berkenaan dengan hukum pakai sorban. Maka apakah hukum pakai sorban itu dianjurkan ataukah tidak? Maka ini derivat dari permasalahan adakah hadis khusus tentang keutamaan memakai sorban? Eh, adakah hadis khusus tentang keutamaan memakai sorban? Maka ulama yang berpandangan ada hadis yang sahih ya tentang keutamaan memakai sorban, maka akan mengatakan bahasanya hukum memakai sorban itu dianjurkan. Namun kalau uh, beliau uh, maka ulama yang mengatakan hadis-hadis tentang keutamaan memakai sorban itu tidak ada yang sahih dalam arti yang tidak ada yang sahih ataupun hasan seluruhnya berkisaran antara eh, seluruhnya kisaran antara daif atau palsu maka nanti akan mengatakan bahasanya memakai sorban itu bukanlah satu hal yang mustahab jadi ini derivat dari permasalahan ini maka ada yang mengatakan bahasanya memakai sorban itu satu hal yang dianjurkan. Amalan yang dianjurkan. Semisal di Mauhaib Muhammadiyah disampaikan. Wal imamatu sunnaton lasiyama mali salati. Maka sorban itu satu hal yang dianjurkan terutama pas sholat. di tajamul. Demikian juga ketika maksudnya adalah tajamul empok eh, memperbagus penampilan. Li akhbarin rotin fiha menimbang sejumlah hadis-hadis yang banyak tentang keutamaan memakai sorban. Maka ulama yang berpandangan ada riwayat yang sahih tentang keutamaan pakai sorban, nanti akan mengatakan bahasanya bahwa eh, hukum memakai sorban satu hal yang dianjurkan. Dan yang berpandangan tidak ada satupun riwayat yang kuat dalam masalah ini, nanti kesimpulannya berbeda. Contohnya sebagaimana disampaikan di sini. Tanbihun. Lam yasiha ani Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pun hadis tentang keutamaan memakai surban. Ini boleh katakan tidak ada satu pun hadis yang sahih tentang keutamaan sorban. Wa kullu anhu, hadis-hadis yang sahih dari Nabi tentang masalah sorban cuma menceritakan perbuatan Nabi menceritakan perbuatan Nabi yaitu Nabi memakai sorban. Maka eh, sunnah kauliyah tentang sorban yaitu anjuran untuk memakai sorban disampaikan di sini kalau tidak ada satupun yang sahih. Yang ada adalah berdasarkan sunnah fi'liyah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan perbuatan Nabi nanti perlu eh, kita baca karena perbuatan Nabi itu macam-macam apakah ajli ta'abud ataukah kemudian uh, adatan wa urfan ataukah karena faktor budaya dan yang lain sebagaimana macam-macam perbuatan Nabi di pelajaran usul fikih. Ya, maka yang ada cuma perbuatan Nabi yaitu beliau pakai sorban. Ya, wa yurwa fi fil bab dan diriatkan dalam bab ini sejumlah hadis yang tidak sahih dan Hadis-hadis tentang keutamaan sorban kisarannya antara wahiyah, wahiyah itu daif jiddan atau maudhu'ah. Ya, atau hadis palsu. Ya, hadis-hadis tentang keutamaan sorban kisarannya antara daif sekali, wahin atau maudhu'. Ya. Contoh hadis maudhu' tentang keutamaan sorban Salatun bi imamatin khairun min khamsin wa isrina salatan bila imamatin. Ya, salat dengan pakai sorban lebih baik daripada 25 kali salat tanpa pakai sorban. Demikian juga wa jumu'atun bi imamatin hadis yang lain e, salat Jumat dengan pakai sorban lebih baik daripada 70 kali salat Jumat tanpa pakai sorban. Ini, ini dua-duanya adalah hadis palsu diambil dari kitab Al-Masnu' fi ma'rifatil hadisil mawdu' kumpulan hadis-hadis palsu. Wa nahu dalik dan hadis-hadis semacam itu. Fala yajuzu nisbatuha maka hadis-hadis semacam ini tidak boleh disandarkan kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'inqil jika ada yang mengatakan, gimana kalau dari perbuatan Nabi kita simpulkan kalau itu uh, berarti satu hal yang sunnah. Jika ada yang bertanya hal lubsul imamati sunnatun, apakah memakai sorban itu sunnah dalam artian amal yang dianjurkan dan amal yang berpahala dengan semata-mata sorbannya? Maka jawabannya bahasanya hukum asal Hukum asalnya seseorang itu boleh, eh, eh, hendaknya seorang muslim itu ayal bas melibasi ahli baladihi. Tidaklah seorang itu memakai pakaian yang familiar di negerinya, di masyarakatnya. Ini Dalam eh, bahasa saya uh, sunnah dalam masalah pakaian itu bukan nau namun jins. Yang sering saya terjemahkan dengan uh, yang uh, yang sesuai dengan sunnah Nabi dalam masalah pakaian itu bukan model, ya, namun kriteria. <clears throat> Namun jenisnya, jenisnya itu apa jenisnya? Yaitu libas ahlil balad. Yaitu pakaian yang familiar di masyarakatnya. Layu mayyiz nafsau bisyai'in anhum. Tidaknya seorang tidaklah membedakan dirinya Eh, bisyai'in dengan satu pakaian model pakaian tertentu anhum sehingga terbedakan dari masyarakatnya. Selama apa yang jadi budaya masyarakat itu tidak menyelisih syariat. Maka anhu sallallahu alaihi wasallam dan terdapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam larangan memakai libasus suhra. Pakaian yang nyentrik, pakaian yang jeleneh, pakaian yang aneh-aneh beda dengan lingkungannya. Walihada oleh karena itu tidak boleh bagi siapapun untuk yusadid ala nas menyusahkan orang lain. Bentuknya mengharuskan mereka bilibasin muayyan untuk memakai pakaian model tertentu. Au bihayatin muayyanatin atau dengan cara memakai tertentu. Cara berpakaian tertentu. Kemudian ya, misalnya pakai sorban. Kemudian sorbannya pakai sorban model tertentu. Nah. Wayungkir alaman khalafadalika kemudian diingkarilah orang yang menyesali hal tersebut. Ini tidak benar. Eh, Fa'inal aslaan ayal basal insan masya'a. Karena hukum asalnya seorang itu boleh memakai pakaian apapun yang boleh dia apapun yang dia inginkan lakin duna mukhalafatin syar'iyyah tanpa melanggar hukum syariat. Maka jika yang dia Eh, Fa'inkan di saya lepas maka jika model pakaian yang akan dia pakai itu adalah pakaian yang nyentrik, libas pakaian yang aneh-aneh, yang membuat dia terbedakan dari masyarakatnya, maka tidak boleh baginya memakainya. Wa inna mayalbasu mimma ya'tadahu anasu. Namun hendaklah dia pakai apa yang familiar, apa yang biasa dipakai oleh lingkungannya dan apa yang mereka biasa memakainya fi baladihi di negerinya dan di masyarakatnya wallahu taala a'lam. Waqat warada terdapat dalam fatwa Lajnah Daimah perkataan, perkataan para guruku kami yang mulia eh, lubsul imamah memakai sorban minal adat itu adalah eh, bagian dari budaya dan bukan bagian dari ibadat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai sorban li'annaha karena sorban adalah libas kaumihi, adalah pakaian familiar di masyarakatnya. Kemudian kata beliau walam yasiha fi fadlil imamati syai'un. Dan tidak ada satupun hadis yang sahih tentang keutamaan memakai sorban dari perkataan Nabi saw. Alaihi Wasallam. Ya, bedanya dalam masalah sorban adalah gair uh, eh, cuma <clears throat> Eh, ghair anna Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakainya. Artinya riat yang sahih adalah tentang perbuatan Nabi memakai sorban. Tidak ada satu riat yang sahih kata beliau para ulama yang duduk di Lajnah Daimah eh, yang menunjukkan bahwasannya memakai sorban adalah satu hal yang memiliki satu amal yang memiliki keutamaan khusus. Oleh karena itu kesimpulannya fal masru' lil insan maka yang dituntunkan bagi seorang muslim adalah memakai mata ya lalu apa yang memungkinkan, apa yang mudah. Dan apa itu yang mudah? Yang tersebar di masyarakatnya. Itu yang mudah. kalau yang tidak familiar di masyarakatnya maka harus impor. Ya kan? Harus impor. Ya. Karena satu hal ya berarti itu bukan mata ya maka pakailah mata yasar. Apa yang mudah didapatkan. Itu apa yang mudah didapatkan melibasi ahli baladihi. Itu pakaian yang familiar di masyarakatnya. Tentu catatannya malam yakun muharraman. Selama itu bukan hal yang haram. Ya, sampai di sini uh, fatwa lajnah. Demikian juga perkataan para ulama yang duduk di lajnah daimah kepada salah satu orang yang meminta fatwa yang orang ini taroka mu'tada libasi ahli baladi. Ya, dia nyentrik dalam berpakaian. Dia tinggalkan pakaian familiar di masyarakatnya dan dia memilih ya, dan masyarakatnya tidak memakai bukanlah familiar, memakai surban dan dia memilih untuk pakai sorban ke pasar, ke kebun, kemana-mana dia pakai sorban. <clears throat> Maka uh, maka diberi nasihat oleh para ulama yang duduk di Lajnah Daimah beliau katakan wa amalusul imama. Adapun pakai sorban fa minal mubahat. Maka itu mubah-mubah saja. Ya, hukum asalnya adalah mubah. Ya, hukum asalnya adalah mubah. Nanti hukumnya bisa berubah ketika dia jadi lebih suhroh di satu tempat. Kalau di tempat itu pakai sorban biasa, tempat yang lain juga biasa, ya makanya mubah. sabi sunnatin dan bukanlah satu hal yang dianjurkan. Kama tawahamta sebagaimana persepsi keliru anda. Ya, sebagaimana salah sangka anda. Anda punya sangkaan bahasa ini satu ibadah. Ya, ya, ibadah khusus. Ya, maka sorban ini ini tawahum, ini salah sangka yang keliru. Wal aula maka yang lebih baik, yang lebih utama uh, eh, antabqa Anda tetap alamayal basu ahlu baladik. Tetap ya, mempertahankan apa yang biasa dipakai oleh masyarakat Anda. Ala ru'usihim yang biasa mereka pakai di untuk tutup kepala ya, mereka. Yeah kalau dia misalnya dia di Saudi dia pakai kutroh. Kutroh itu tutup kepala orang Saudi yang warnanya putih. Atau dia pakai simak, simak itu yang kotak-kotak merah dengan putih. Atau yang lain. Nah, mungkin yang penanya adalah orang Saudi. Maka eh, yang jadi mahal syahidnya adalah mayalbas alubalatik. Adapun kutro atau simak ah, itu nanti tergantung tinggal di Saudi ataukah nah, bukan uh, tinggal di Saudi. Ya. Ya, maka uh, demikian dua kutipan fatwa uh, para ulama yang duduk di Lajnah Daimah tentang hukum memakai sorban. Dan ingin saya bacakan beberapa fatwa ulama yang lain tentang masalah sorban. Ya, eh, misalnya uh, yang lain adalah fatwanya saya Mukbil ketika ditanya uh, tentang masalah sorban. Wahal lubsul imamah sunnatun amla. Apakah pakai sorban itu sunnah Nabi? Satu amal yang berpahala secara khusus ataukah bukan? Maka jawaban saya Mukbil rahimallahu taala di Tufatul Mujib eh, halaman 127 pertanyaan nomor 16 Al imamatu tu'da baru min adatil Arab Memakai sorban itu budaya orang Arab. Nah, alati hal Islam yang dibiarkan oleh Islam. dibiarkan oleh Islam. Artinya Nabi memakainya. Nabi tidak eh, menganggapnya sebagai satu hal yang jelek. Wa amma anna hatasilu ila hati sunniyah fala tasilu hati sunniyah. Apakah dia sampai derajat sunnah Nabi? Yang semata-mata memakainya itu berpahala. Maka beliau mengatakan, tidak sampai derajat demikian. Fayatuk tabaru adatan. Karena dia teranggap ya, adat dan budaya. Namun beliau katakan lakin idan nawaita iktida'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tusabu alal iktida'i bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika Anda niat dengan memakai sorban tersebut meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada pahala karena niat, bukan karena pakai sorbannya, dan karena niatnya. Ya, bukan karena pakai sorbannya, namun karena niatnya. Nah, maka anda akan mendapatkan bala karena niat meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dan niat ini adalah niat yang bisa dibenarkan manakala di tempat tersebut pakai sorban bukan suhur. Ini Berlaku apa yang beliau katakan ini berlaku manakala di tempat tersebut memakai sorban bukan libas suhur Netral saja. Di situ orang uh, uh, variatif ada yang pakai tutup kepala, ada yang pakai ini, ada yang pakai itu, pakai itu. Uh, semuanya biasa-biasa saja. Lantas ada orang yang memilih untuk memakai sorban, maka ini dia melakukan hal yang mubah, tidak boleh disalahkan, tidak boleh diingkari. Kemudian dia niatnya mau meneladani Nabi membaca karena membaca hadis-hadis kalau Nabi pakai sorban, maka itu berpahala karena niatnya dan bukan karena perbuatannya. Eh, adapun sholat tanpa sorban maka itu sah. Tidaklah sepatutnya mengkari orang yang sholat tanpa pakai sorban. Walayungkar ala ahadin tidak boleh mengkari uh, seseorang kecuali dengan dalil dari Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, Waladinan sahubihi dan yang kami nasihatkan beliau di Yaman dan eh, di Yaman itu budayanya pakai sorban. Ini budaya masyarakatnya pakai sorban. Yang kami nasihatkan adalah memakai sorban baik ketika sholat ataupun di luar sholat. Lakin lau kharaja saksun wa wakasifu ra'si. Dan ketika ada orang yang keluar rumah dalam keadaan tidak pakai tutup kepala. Fala nungkir alaih. Ya, maka dia cuma meninggalkan satu eh, hal yang merupakan budaya tidak kita salah-salahkan. Wala nakulu salatuhu batilah dan tidaklah kita katakan bahasanya salatnya adalah salat yang batal misalnya. Ya demikian kemudian kita lanjutkan ba'dal uh, ba'dal isya wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd kaum muslimin dan muslimah jemaah salat Isya Masjid <clears throat> Al-Asyibukum Raja Rahimani wa Rahimakumullah Untuk sesi yang kedua ini kami ingin bacakan masih melanjutkan apa yang tadi kita sampaikan ingin bacakan sejumlah fatwa ulama terkait hukum memakai imam atau sorban Tadi kita bacakan fatwa Semukbil di Tufatul Mujib. Maka selanjutnya adalah fatwa Syekh Ibnu Taimin rahimallahu taala di Fatwa Nuru Nurun ala Darbi jilid yang ke-11 ada pembahasan tentang lubsul imamah hukum memakai sorban, ada pertanyaan apakah memakai sorban itu minas sunanil muakkadah satu hal yang sangat-sangat ditekankan dan dianjurkan. Maka jawaban beliau rahimallahu taala memakai sorban laisa minas sunanil laisa minas sunan lal muakkadah wala ghair muakkadah. Ya, maka sorban bukanlah satu hal yang dianjurkan secara khusus baik sunnah muakkadah ataupun sunnah ghair muakkadah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul beliau memakai sorban, namun itu itibaan lil adah, karena mengikuti budaya. Alatikanan nasu alaiha fi zalika zaman yang budaya yang tersebar di zaman itu. Walihada dalam ya'ti harfun wahidun minas sunnah yak biha. Oleh karena itu tidak dijumpai satupun hadis eh, yang berisi perintah untuk memakai sorban. Maksudnya tentu hadis yang sahih. Kalau hadis yang tidak sahih, jawabannya ada. <clears throat> yang tidak ada adalah hadis yang sahih. Fahiyah minal umuril adiyah, oleh karena itu memakai sorban itu termasuk perkara budaya. Ya, sehingga in, ini tadaha an-nasu fayalbasha al-insanu. Jika memang itu jadi budaya satu masyarakat, hendaknya seorang muslim memakainya. Tujuannya li'alla yakhruja an adatin nas, supaya dia tidak nyeleneh, keluar dari budaya masyarakat. Kalau dia nyeleneh, fayakunu libasu suhrotan, maka pakaiannya sudah adalah pakaian suhroh. Wa ilam ya'tadha wala ya'tadha an-nasu fala yalbasha dan jika masyarakatnya itu tidak uh, punya budaya memakai sorban, jangan pakai. Hadha huwal qalu rajihu fil imamah. Ini pendapat yang rajih menurut beliau dalam masalah memakai sorban. Maka ini berarti isyarat ada khilaf. Tadi sebagaimana kita sampaikan ada sebagian ulama yang berpandangan memakai sorban satu hal yang dianjurkan menimbang hadis-hadis yang yang ada dalam masalah keutamaan memakai sorban sebagaimana tadi kita bacakan di kitab Al-Mawahib Al-Muhammadiyah. Ya, uh, apakah uh, kemudian di Pertanyaan yang lain ada pertanyaan apakah bisa disimpulkan dari Nabi memakai sorban bahasanya sorban putih yang dikenakan oleh orang-orang tua kemudian dipakai sebagai simar apakah ini termasuk tuntunan Nabi saw? apakah ini minhajil Mustafa saw? maka jawaban Syekh Ibn Uthaymin tentang Apakah itu tuntunan Rasul ataukah tidak? Maka ini adalah derivat dari permasalahan hal ta'amum ibadatun au adatun. Apakah pakai sorban itu ibadah? Eh, yang nama lainnya adalah sunnah Nabi. Ataukah dia ada budaya? Walladhi yadhar dan yang nampak bagiku dan ini adalah ungkapan kalau menunjukkan kalau itu satu mahal istihadi. Ini bahasa para eh, ulama kalau eh, menimbang ini satu hal yang eh, ada perselisihan. Tadi beliau mengungkapkan ala rajih. Di sini beliau menggunakan ungkapan uh, walladhi Dan pendapat yang tepat itu adalah budaya dan bukan ibadah. Wa ala hadha berdasarkan hal ini maka adalah seorang itu memakai ma'tadahu an-nasu fi baladihi. Apa yang menjadi apa yang familiar di negerinya. Wa yakunu hadha wa sunnah. Dan inilah sunnah Nabi dalam berpakaian. Yaitu seorang muslim memakai apa e, pakaian jadi budaya manusia dan masyarakat di negerinya. Walaisat al-imamatu minal ibadah. Dan pakai sorban itu bukanlah ibadah. dulu ala hada di antara dalil yang menguatkan meskipun uh, menguatkan hal ini meskipun Nabi memakai sorban namun tidak kita katakan memakai sorban itu ibadah. Di antara indikator yang mendukung kesimpulan ini adalah seandainya kita katakan memakai sorban itu ibadah, harusnya kalau kita konsekuen, kita konsisten, maka kita katakan memakai ridak dan izar juga ibadah. Ya, maka rida dan izar ke pasar, ke kebun dan seterusnya adalah ibadah. Tidak hanya dipakai saat uh, saat umroh atau saat haji. Harusnya kalau konsumen demikian. Alasannya apa? Karena Nabi itu pakaian yang Nabi pakai. Ya. ya sehingga tidaknya orang eh, tinggalkan pakaian yang biasa mereka pakai kemudian diganti dengan ridak dan izar. Wa ingkana al qamis sukat waroda anin Nabi memang terdapat hadis dari Nabi Nabi pakai komis. Biasanya Nabi memakainya akan tapi maha dan meskipun Nabi pakai komis ya, yalbas kathiran. Yang sering Nabi pakai adalah ridak dan izar. Wa dan meskipun demikian seandainya ada orang yang keluar rumah dan dia tidak dalam keadaan ihram karena haji atau umrah kemudian pakai izar dan ridak di satu negeri yang masyarakatnya tidak terbiasa dengan hal itu la'addu hada sududan. Ya, ini saya orang-orang kan menilainya ini orang yang nyeleneh. Nah, nggak umroh, nggak haji, ini pakaian umroh, nah, dipakai kemana-mana, mentang-mentang habis pulang umroh. <laughs> Ke kantor, wah, pakai kayak gitu. Wah. Sehingga waswab yang benar memakai rida wal izar ya, selain dalam kondisi ihram demikian juga memakai imamah sorban minal umuril adiyah adalah perkara budaya maka jika masyarakat itu terbiasa dengannya fasunnah maka sunnah Nabi dalam berpakaian Allah ya amakan alhinas jangan keluar dari apa yang jadi kebiasaan masyarakat kalau di masyarakat ada banyak pilihan jangan keluar Ya, wa ingkanu jika mereka tidak terbiasa dengannya, tidak familiar dengannya, maka lebas. Tidaklah seorang muslim memakai maktadahu an-nasu, apa yang familiar di masyarakat, ilam yakun muharraman fi syar'i. Asalkan itu bukanlah satu hal yang haram menurut syariat. Kemudian uh, kutipan yang lain yang kami, bacakan adalah perkataan Al-Albani di silsilah Dha'ifah. Setelah beliau membahas beberapa hadis tentang keutamaan surbat. Atau akan saya bacakan hadis-hadis tentang keutamaan sorban yang ada di silsilah da'ifah. Di <clears throat> silsilah da'ifah nomor 127 ada hadis bunyinya Ya, tadi telah kita baca juga di sarahnya Syekh Abdul Razak, salat pakai sorban sebanding dengan 25 kali salat tanpa sorban. Salat Jumat pakai sorban setara dengan 70 kali salat Jumat tanpa sorban. Kemudian lanjutannya hadis, kalau tadi yang kita baca cuma sampai situ, lanjutannya para malaikat itu menghadir sholat Jumat sambil pakai sorban wala yazaluna yusalluna ala asabil amaim dan para malaikat itu mendoakan orang yang sholat Jumatnya pakai sorban hatta terubah syamsu nah, sampai tenggelam matahari ini kata Al-Albani hadis ini maudhu' hadis palsu diriatkan oleh Ibnu Najjar dengan sanatnya Dan sebelum Al-Albani eh, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di Lisanul Mizan mengatakan wah eh, hadisun maudhu. Ini hadis palsu. Ya, dan perkataan Ibnu Hajar ini dikutip oleh Suyuti di kitabnya Zail ahadis Maudhu'ah dan beliau setujui. Demikian juga diikuti oleh Ibnu Araq. Ya, uh, beliau juga mengatakan bahasanya uh, <clears throat> Al-Hafidh Ibnu Hajar menilai hadis ini hadis palsu mengkibali mafihi di antara pertimbangannya adalah karena isinya. Karena terdapat uh, ganjaran yang sangat luar biasa diambil untuk satu perkara yang ya, akal sehat tidaklah menunjukkan layaknya ganjaran yang demikian besar untuk perbuatan semacam itu. Walaulah hadza seandainya bukan karena pertimbangan ini laktafa bitadha'ifihi. Sebenarnya hadis ini cukup dikatakan dhaif. Di iya. anna laisa fi sanadi menyetahim. Karena di sananya tidak ada yang statusnya mutahambil gadib. Ya, jadi kalau dari sisi sanat, sebenarnya hadis tadi, hadis yang kita bacakan, itu kata al-albani da'if saja. Tidak sampai derajat maudhu'. Namun Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan itu maudhu dijelaskan oleh Al-Albani kalau itu dari sisi kontennya. Amal yang terlalu ringan namun ganjarannya terlalu besar. Demikian juga ada hadis yang lain tentang keutamaan pakai sorban. Dua rakaat pakai sorban lebih baik daripada 70 rakaat sholat tanpa sorban. Kata Al-Albani hadis ini adalah hadis mudu. Ya, hadis ini dibawakan oleh Suyuti di Al-Jami' As-Saghir dalam Riyad Ad-Dailami di Musnad Firdaus dari Jabir. Dan hadis yang lain As-salatu fil imamah Salat pakai sorban Sebanding dengan 10 ribu Kebajikan Hadis ini maudhu Dibawakan oleh Suyuti di Buku kumpulan hadis palsu Dail ahadis maudhu'ah <clears throat> Ya, di komentar Al-Albani tidaklah ragu menurutku batalnya hadis ini. Hmm. Atau sebelumnya sebelum Al-Albani beliau yang menilai hadis ini palsu adalah eh, Al-Hafidh As-Sakhawi mengikuti gurunya Ibnu Hajar mengatakan inahu maudhu' ini hadis ini hadis palsu. Al-Manufi mengatakan hadis ini batil. Al-Albani mengatakan dan tidaklah diragukan bahasanya hadis ini batil. Demikian juga dua hadis sebelumnya. Karena syariat Al-Hakim tentu menimbang berbagai perkara dengan timbangan yang adil. bukalah satu hal yang logis. Dijadikanlah ganjaran sholat pakai sorban semisal ganjaran sholat berjamaah. Bahkan lebih berlipat-lipat daripada ganjaran sholat berjamaah. Padahal terdapat perbedaan yang sangat besar antara hukum memakai sorban dan sholat berjamaah. Ya, maka tentang memakai sorban Al-Albani mengatakan fa inna imamata ghayatu ma yumkinu ayuqala fiha innaha mustahabbatun. Ya, karena memakai sorban maksimal yang bisa kita katakan hukumnya dianjurkan. Itu maksimal. Ya, di, seandainya dibuat pengandaian. Warajih annaha min sunanil adah. Dan yang benar, yang kuat kata Al-Albani E, memakai sorban adalah sunanul adah. Dia sunnah jika itulah adah manusia. Dia, dia satu hal yang dianjurkan jika itu adat manusia. Lamin sunanil ibadah. Bukan termasuk sunnah ibadah. Maka beliau bagi sunnah itu menjadi dua macam. Sunnah adah dan sunnah ibadah. Sunnah ibadah dianjurkan apapun keadaan manusia. Ya, sunnah ada, dianjurkan kalau itu jadi budaya manusia. Lain hanya dengan sholat berjamaah yang mina dikatakan, ya kita katakan minimal kita katakan hukumnya adalah sunnah muakada. Dan beliau katakan tentang dampak dari hadis-hadis ini, dan di antara dampak jelek hadis-hadis ini, dan arahan isinya yang keliru yang ada di dalamnya kita lihat sebagian orang ketika mau sholat kemudian dia putar-putarkan di kepalanya ya, dia putar-putarkan di kepalanya sapu tangan ya, likai supaya dia mendapatkan ganjaran yang sangat besar tentang pakai surban dengan ya, muter-muterkan sapu tangannya. Hmm. Ya maka uh, Al-Albani mengatakan bahasanya pakai sorban itu sunanul ada dan bukan uh, bukan sunanul ibadah. Artinya dia satu hal yang sunnah, satu hal yang dianjurkan manakala itu jadi budaya manusia. Lain halnya kalau itu sunanul ibadah, maka dia, dia, dia satu hal yang dianjurkan apapun keadaan masyarakat. Baik itu satu hal yang jadi budaya masyarakat ataupun tidak. Dan tadi di dari sejumlah perkataan para ulama yang kita bacakan, maka kita jumpai beliau-beliau e, menekankan pentingnya untuk tidak keluar dari budaya e, masyarakat selama budaya masyarakat tersebut bukanlah satu hal yang haram, satu hal yang dilarang oleh syariat. Ya, berdalil dengan larangan libas susuhurah. Dan larangan libas susu ini bukan hanya berkenaan dengan masalah pakaian atau yang dipakai di badan. Demikian juga hal-hal yang lain, kendaraan yang nyentrik atau uh, atau yang lain. Sebagaimana kita jumpai di Talbis Iblisnya Ibnul Jauzi dari Laith dari Syahr Ibn Haushab dari Abu Darda. Abu Darda mengatakan Man raqiba masurun minad dawab. Siapa yang memakai tunggangan yang nyentrik. Eh, kuda yang bikin suhrah. Ya, Ya, maka beliau katakan man rak, rakiba masuran minad dawab. Ya, siapa yang pakai tunggangan yang nyentrik, tunggangan yang aneh-aneh. Atau labisa masuran minat siap atau dia memakai pakaian yang suhrah a'radallahu anhu madama alaih. Maka Allah berpaling darinya selama dia memakai hal tersebut. Wa ingkana uh, wa in kana alaihi kariman. Ya. Maka kita lihat di sini Abu Darda mengatakan bahasanya masalah libas suhra itu tidak hanya berkenaan dengan masalah pakaian. Kendaraan kata Abu Darda, jika kendaraannya kendaraan yang nyentrik aneh-aneh itu juga termasuk hal yang tercela. Dan di antara praktek tentang bagaimanakah menghindari libas surah, kita jumpai praktek Ibnu Mubarak. Dibawakan oleh uh, eh, Ibnu Jauzi di Talbis Iblis, beliau bawakan sanatnya. <clears throat> Dari Bishr ibn Haris, beliau mengatakan, Inna Ibnu Mubarak dahulal al-masjidah yawma jumu'atin. Satu ketika Abdullah bin Mubarak masuk ke masjid dan ketika itu adalah hari Jumat untuk sholat Jumat. Wa alaihi kolan suwa. Dan beliau pakai peci. Fanador ilan nas, beliau lihat pada manusia sepenuh masjid. Laisa alihim kolanis. Ternyata tidak ada satu pun yang pakai peci. Eh, beliau sendiri datang telat pakai peci. Di situ tidak ada satu pun yang pakai peci. Fa'akhadaha fikum fikammihi. Maka beliau lepas pecinya kemudian beliau masukkan ke lengan bajunya. Beliau sembunyikan masuk masjid dalam keadaan tanpa pakai peci. Ya, demikian Abdullah bin Mubarak. Ya, demikian juga dinilai bahasanya uh, uh, di kondisi tertentu bisa jadi tidak isbal yang berlebihan itu adalah di antara bentuk libas suhroh. Sebagaimana <clears throat> ya, dalam satu riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Jauzi di Talbis Iblis. Ya. Dari Ibrahim bin Said Al-Jawhari, kata Ba'liya Abdul Razak. Ya, Abdul Razak menulis surat kepadaku aku, membawakan riwayat dari Ma'mar. Kal Ma'mar mengatakan, ya, Karena fi komisi Ayub, Ba'dot Tadjil, maka komisnya Ayub as atau Sakhtiyani itu agak panjang, yaitu ya, di bawahnya setengah betis. Uh, eh, Wallah alam dan saya yakin uh, kita yakin ini tidak isbal cuma ya, cuma ngepas saja. Fakilah maka ada yang komentar. Kenapa pakaiannya seperti itu? Kok ngepas sekali? Ya, maka beliau mengatakan kata Ayub Sakhtiani asuratul yaum fitashmir. Eh, asuratul Libas surah zaman ini itu terlalu tinggi terlalu tinggi itu kata beliau Suratul Yom demikian juga diriwayatkan waqatra Ishaq ibn Ibrahim ibn Hani Ishaq bin Ibrahim bin Hani mengatakan dakhaltu yauman satu hari aku uh, bertemu uh, ber, ber, berkunjung ke rumah Abu Abdullah Ahmad bin Hambal. Ya, maka satu ketika ada seorang namanya Ishak bin Ibrahim bin Hani bertamu ke rumahnya Imam Ahmad. Wa alayya komisun kosirun asfal minarukbah. Dan saya pakai ya, pakaian yang pendek, cuma pas di bawah lutut. Ya, pas di bawah lutut aslun rukbah. Wa fokosak di atasnya betis. Di atasnya betis. Sudah tidak lagi di betis. Di atasnya betis karena cuma pas di bawah lutut saja. Maka Imam Ahmad berkomentar Aisyin hada, apa-apaan ini? Wa angkaroh beliau mengingkari. wa Wakal hada bimarah layambari. Ini sama sekali bimarah sama Abdul marah itu sama sekali. Maratan itu sekali. Bimarah sama sekali. Hada bimarah lah yang bari. Ini sama sekali tidak pantas. Ini sama sekali tidak pantas, tidak semestinya. Ya itu eh, itu beberapa riwayat dan praktek ulama tentang eh, masalah menghindari libas suhurah. Demikian yang kita bahas sempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa ruda'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma. Wa bihamdika asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wa atubu ilaik.